Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita minta agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita minta kepada Allah dan selalu kita mohon kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Pada kajian kita hari ini kita akan membahas tentang Islam menjaga darah kaum muslimin jadi Islam menjaga darah dan ini termasuk daripada indahnya Islam. Di awal-awal dari syara akidah ahlu sunnah wal jamaah <clears throat> saya sudah jelaskan bagi bapak dan ibu ikhwan dan akhwat yang memegang buku syara akidah ahlu sunnah wal jamaah itu di poin yang pertama dari bab yang keenam syara akidah sunnah wal Jamaah. Ketika saya membahas tentang agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan tentang Islam agama yang sempurna dalam akidah dan syariat dan juga Islam agama yang indah. Islam menjaga darah Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, keturunan, Islam menjaga kehormatan. Itu ikhwan dan akhwat bisa lihat di syarah akidah al-sunnah wal jamaah di halaman 126 halaman 127 dari buku syarah akidah al-sunnah wal jamaah halaman 126 halaman 127 kita mengulang sedikit poin yang pertama, tapi yang pokok kita bahas tentang masalah darah. Islam betul-betul menjaga darah kaum muslimin. Ikhwanifiddin, azakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang membunuh seseorang, tidak bolehnya seseorang menumpahkan darah seseorang. Bahkan menumpahkan darah itu berarti seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Oleh karena itu kami tetapkan satu kaum bagi Bani Israel bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Maka orang yang membunuh seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 32 bahwa orang yang membunuh seseorang berarti dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menjaga berarti dia seolah-olah menjaga dan menghidupkan seluruh manusia. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini dalam kitabnya ada wadawa. Kenapa Allah sebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia? Karena yang pertama dia telah mendurhaka kepada Allah dan Rasulnya. nya menyelesaikan perintahnya. Kemudian yang kedua bahwa kedua-duanya sama layak untuk dibunuh yaitu dihukum kisah. Yang ketiga disebabkan karena lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Jadi membunuh darah kaum muslimin ini hukumannya berat di dunia maupun nanti di akhirat seorang yang membunuh darah kaum muslimin itu hukuman yang berat di dunia maupun di akhirat dan hukumannya disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93 Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja fajazauhu jahannam maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha dan dia akan kekal dalamnya wa ghadiballahu alaihi Allah murka kepadanya wa la'anahu dan Allah melaknatnya wa addalahu azaban azima dan Allah menjadikan baginya azab yang besar Jadi orang yang membunuh seorang mukmin hukumannya dia akan dibalas dengan neraka jahanam bekal dalamnya Allah murka Allah laknat dan Allah sediakan baginya azab yang pedih jadi menunjukkan hukumannya berat bagi orang-orang yang membunuh seorang muslim bab darah seorang muslim ini mulia karena itu saya sebutkan di dalam Syarah Akidah Sunnah wa Jamaah di halaman 127 bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam Hajjatul Wada' Rasul bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaiba." Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Kemudian juga Rasulullah bersabda, "La zawalu dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim." Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. La zawalu dunya ahwan 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Abdullah bin Amr dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Buraidah radhiyallahu an Rasul bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu 'indallahi min zawalid dunya." terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Nabi bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunia." Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ghayatul Maram fi takhrij ahaditsil halal wal haram. Bahkan Nabi SAW pernah melewati Ka'bah. Sesungguhnya indah kamu. Wahai Ka'bah engkau indah. Dan engkau mulia. Tapi darahnya seorang mukmin adalah lebih mulia. Dari engkau, dari Ka'bah dan ini juga diucapkan oleh sahabat Ibnu Umar ketika melewati Ka'bah dia mengatakan jadi Ibnu Umar radhiyallahu an bagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi pada satu hari Abdullah bin Umar memandang Ka'bah lalu ia berkata betapa agung dirimu dan betapa agung kehormatanmu tetapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung daripadamu dan Tirmizi berkata hadis ini hasan wa khana biddin hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan darah seorang mukmin darah seorang muslim banyak sekali dan kita wajib menghormati darah kaum muslimin. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Jangankan darah kaum muslimin, orang kafir muat saja itu nggak boleh tumpahkan darahnya, apalagi seorang muslim. Orang muahad yang dia punya perjanjian dengan negara Islam, orang kafir yang dia bikin perjanjian dengan negara Islam atau dia dilindungi oleh negara Islam dia masuk dengan resmi ke negeri kaum muslimin, maka nggak boleh dibunuh. Orang yang membunuh orang kafir ini, dia tidak akan mencium aroma sorga. Dan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurih atau lam yarah al jannah wa inna rihaha la min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, kafir yang terikat dengan perjanjian, maka orang yang membunuh tidak akan mencium aroma sorga. Padahal aroma sorga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan perhatikan hukuman ini orang yang membunuh kafir muahad lam yuri lam yuri raihatul jannah tidak mencium aroma surga dia tidak boleh membunuh orang kafir yang sudah jelas musuh Allah yang dia terikat dengan perjanjian mendapatkan jaminan keamanan tidak boleh dibunuh bagaimana dengan orang yang membunuh hamba Allah yang mukmin hamba Allah yang muslim tidak boleh bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW tibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun mencaci maki seorang muslim melakukan fasikan dan memeranginya membunuhnya merupakan satu kekufuran hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan seorang muslim dia tetap berada dalam keluasan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram Nabi sabda la yazal mu'minu fi fushatin min dinihi lam yusib daman harama. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi lam yusib daman harama. Seorang mumin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Kalau dia menumpahkan darah yang diharamkan, maka sempit hatinya, sempit dirinya dan sempit kehidupannya dan selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan. Orang yang menumpahkan darah seorang muslim itu hukumannya berat. Tadi sudah saya bacakan ayatnya di dalam surah An-Nisa dan juga dalam surah Al-Maidah bahwa hukumannya berat bagi orang yang membunuh seorang muslim. Jadi darah ini betul-betul dijaga dalam Islam. Nggak boleh seorang muslim itu membunuh seorang muslim lainnya. Apapun permasalahannya. Sekarang ini masalah kecil saja ini sudah ribut. Sudah mengangkat senjata. Sudah bawa pisau, bawa parang, bawa pedang. Tidak dibolehkan. Ada yang berkaitan dengan masalah barang, masalah tanah, ada yang masalah warisan, ada yang masalah perdagangan, ada yang masalah yang lain. Bahkan terkadang juga masalah perbedaan dalam pemahaman itu sudah membawa senjata. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Soal perbedaan ada sejak zaman dahulu. Bahkan kadang-kadang orang mempertahankan sesuatu yang batil. Mempertahankan sesuatu yang batil. Yang jelas haram atau jelas syirik dipertahankan. Kemudian dengan membawa senjata. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dan hukumannya dosa besar. Bahkan kalau seandainya ada seorang yang sengaja membunuh seorang muslim. Semua orang sepakat. Satu kampung sepakat membunuh seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang sahih li ghairihi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Saghir dan juga dalam Mu'jamul Awsat dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman Nabi bersabda "Lau anna ahlas samawati wal ard ijtama'u ala qatli muslimin lakabbahumullahu jami'an ala wujuhim finnar. Kalau seandainya penduduk langit dan bumi mereka berkumpul semuanya untuk membunuh seorang muslim, maka Allah akan masukkan mereka semuanya, Allah akan seret wajahnya mereka semuanya ke dalam neraka. Kalau seandainya penghuni langit dan penghuni bumi semuanya berkumpul untuk membunuh seorang muslim, maka Allah SWT akan menyeret wajah mereka semuanya yang membunuh itu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Saghir dan Mu'jam Al-Awsat dan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi orang membunuh seorang muslim hukumannya berat di dunia dan juga nanti di akhirat. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa membunuh seorang muslim termasuk tujuh dosa besar. Jika Nabi menyebutkan tentang ijtanibus sab'al mubiqat, adalah kalian jauhkan tujuh dosa-dosa yang membinasakan maka Nabi menyebutkan yang membinasakan itu diantaranya yaitu qatlun nafs. Nabi bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma hun?" Qala syirku billah wa sihru wa qatlu nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah SAW bersabda jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran, tujuh perkara yang membawa kepada kebinasaan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tujuh perkara yang membawa kepada kebinasaan itu? Rasul bersabda, yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat memakan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam membelot dalam peperangan. Yang ketujuh melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahwa membunuh seorang muslim termasuk dosa besar. Dosa besar. Sebab muslim dengan muslim itu hormat semuanya. Kata Nabi, kulul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Bahwa setiap muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram juga kehormatannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga bahwa dosa, dosa yang besar, yang paling besar, Nabi menyebutkan bahwa membunuh jiwa seorang mukmin, seorang muslim itu termasuk dosa besar yang paling besar. Nabi bersabda ketika menyebutkan tentang dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Yang pertama syirik. Yang kedua yaitu membunuh jiwa. Kemudian yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi menyebutkan akbarul kabair. Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik. Yang kedua membunuh jiwa. Yang ketiga yaitu hukukul walidain. Bagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nabi bersabda, "Akbarul kabairi al-isyraqu billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidain." Dosa besar yang paling besar. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Ahmad jadi orang yang membunuh jiwa seorang muslim maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi bukan dosa besar aja, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat dosa besar ini pertama kali akan dihisap pada hari kiamat. Pertama kali akan dihisap pada hari kiamat masalah darah. Pertama kali masalah darah. Jadi ini bukan bukan masalah kecil, masalah darah pertama kali. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima." Yang pertama diputuskan pada hari kiamat di antara manusia masalah darah. Pertama kali yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat masalah darah. Kalau ada orang bertanya, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab pada kiamat as-shalah. Sahih. Hadis yang tadi saya baca yang pertama diputuskan di antara manusia pada hari kiamat masalah darah hadis sahih dan bukan muslim. Begitu juga tentang masalah salat. Dijelaskan bahwa yang pertama yang bisa pada kiamat yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah masalah salat. Yang berhubungan antara manusia dengan manusia masalah darah. Yang berhubungan antara manusia dengan manusia pertama kali dihisap masalah darah. Maka masalah darah ini masalah yang besar dan akan dihisap oleh Allah dan akan ditanya orang itu kenapa dia membunuh seseorang, kenapa dia bunuh dan alasan apa dia bunuh Nanti di hari kiamat ada orang yang datang dalam keadaan kepalanya itu dipegang di tangannya dan darah itu mengucur. Dia mengatakan, "Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh saya?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda, "Yaji'ul maqtulu bil qatil al qiyamati, nasiyatuhu wa ra'su biyadihi, wa audajuhu tashkhubu daman." Yaqulu ya Rabbi, sal hadha fima qatalani. Pada kiamat, korban pembunuhan datang dengan pelaku pembunuhan. Ubun-ubun kepala orang yang dibunuh berada di tangannya. Kepalanya itu berada di tangannya Darah pun mengalir pada urat-urat lehernya. Dia berkata, "Wahai rabku tanyakan kepada orang ini, mengapa dia membunuh aku? Tanyakan kenapa dia bunuh aku?" Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam at Ibnu Majah dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعاد له عذابا عظيما Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93 dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya yang pertama jahanam yang kedua khalidan fiha dikekal dalamnya yang ketiga wa ghadiballahu alaihi Allah murka kepadanya yang keempat, wala'anahu, Allah laknat dia. Yang kelima, wa'adala wa'azaban azima, Allah sediakan baginya azab yang besar. Siksa yang besar. Bagi seorang yang membunuh seorang mukmin. Karena itu dalam hadis-hadis disebutkan bahwa orang yang membunuh seorang muslim dia sulit untuk diterima taubatnya. Sulit. Kemudian disebutkan dari hadis Muawiyah Rasulullah bersabda, "Kullu dzanbin asallahu ay yaghfirahu ila rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida." Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir dan orang yang telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu dia sulit untuk obat. Sulit ya untuk obat. Kalau umpamanya dia tetap bertobat dan taubat dengan taubat yang nasu, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang jujur, apakah diterima? menurut Al-Quran diterima kalau betul-betul dia tobat. Tapi itu adalah hak dia. Adapun hak masalah pembunuhannya ada berapa hak? Saya bacakan dulu ayatnya yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Surah 25 ayat 68 sampai ayat 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب dan orang-orang yang tidak berdoa yang dia tidak menyembah ilah yang lain selain Allah dia tidak menyembah ilah yang lain selain Allah Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan dia tidak berzina dan barang siapa melakukan demikian saya dia mendapat hukuman yang berat. Ia ini akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina illa man taba wa amana wa amila amalan salihah فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dengan mengerjakan kebajikan maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang jadi kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah SWT tapi disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang membunuh seseorang itu ada beberapa hak yang yang berkaitan dengan pembunuhan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama yaitu hak si korban. Jadi hak itu bahwa orang yang melakukan pembunuhan dia melakukan pertama adalah hak Allah. Jadi kalau dia bertobat, jadi berkaitan dengan masalah tobatnya orang yang yang bunuh membunuh seorang mukmin itu berkaitan dengan tiga hak. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak yang terbunuh. Yang ketiga, hak wali korban. Apabila dia bertobat, berarti dilepas dari hak Allah. Dia tobat dengan ikhlas, maka dia akan diampuni Allah SWT. Yang kedua hak si korban. Hak si korban yaitu dengan dia harus dikisos. Yang ketiga, arti kisos itu dihukum bunuh balas bunuh dan itu yang melakukan ala ulil amri. Yang ketiga hak wali. Wali si korban. di hak hak wali si korban. Jadi si wali dia berhak juga untuk untuk memaafkannya. Dia berhak juga untuk meminta kepada ulil amri untuk melakukan kisah. Kemudian bisa juga dia tidak melakukan kisah, saya minta diat. Bisa wali ini menuntut untuk dihukum kisah. Atau yang kedua dia maafkan. Atau yang ketiga dia minta diat. Artinya minta tebusan dengan sejumlah uang. Jadi ini ada berapa hak. Ya tetap hak wali itu ada karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Seperti Allah sebut berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 ayat 33 dan surah Al-Isra ayat 33 Allah berfirman wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33 dan janganlah kamu membunuh orang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi barang siapa yang dibunuh dengan zalim, maka Allah memberikan kekuasaan kepada walinya untuk menuntut kisos atau dia menerima diet, Jadi dia punya hak untuk itu. Kemudian akhwanifiddin, azakumullah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu disebutkan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Itu berapa ayat menyebutkan. Sekarang apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم dari Ibn Mas'ud dia berkata Rasulullah SAW bersabda tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal orang yang berzina padahal ia sudah menikah membunuh jiwa dan yang ketiga orang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin hadis ini sahih dari Imam Bukhari Muslim dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya dan Nabi menyebutkan tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal yang pertama, sayyibuz zani, yang boleh dibunuh saudara seorang muslim nggak boleh tumpahkan, nggak boleh dibunuh. Sama sekali tidak boleh. Kecuali tiga. Yang pertama, sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Apakah dia statusnya dalam pernikahan laki-laki atau perempuan atau dia janda atau dia duda kemudian dia berzina maka hukumannya rejam dilempari dengan batu sampai mati. Yang melakukan oleh amri. Yang kedua anak nafsu membunuh jiwa. Kalau seorang membunuh jiwa seorang muslim, maka dihukum dengan hukum kisah. Itu boleh dia dibunuh. Juga ini yang melakukan oleh amri. Dalam Islam ada hukum kisah. Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178 179 Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan kisah berkenaan dengan orang yang dibunuh orang merdeka dan orang merdeka hamba sahaya dan hamba sahaya perempuan dan perempuan tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari dari saudaranya hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula yang demikian itulah keringanan dan rahmat dari Allah barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka ia mendapat azab yang sangat pedih dan dalam kisah ada jaminan kehidupan. Walakum fil kisasi hayatun ya ulul albab. La'allakum tattaqun. Dalam hukum kisah ada jaminan kehidupan bagi kalian. Wahai orang yang berakal. Agar kalian bertakwa. Apabila dilaksanakan hukum kisah, Maka insya Allah pembunuhan itu akan berkurang. Kalau pemerintah melaksanakan hukum kisah akan berkurang pembunuhan. Karena orang takut. Setiap membunuh akan dibalas dengan bunuh. Kemudian yang ketiga yang boleh dibunuh yaitu orang yang meninggalkan agamanya, orang murtad. Orang murtad. Yang melakukan jukulil amri. Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, adalah kamu bunuh. Ada sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Man badala dinahu faqtuluh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Orang yang merubah agamanya kamu bunuh. Orang murtad itu dibunuh. Itu diantara yang dibenarkan. Nabi menyebutkan tiga ini bukan kepada pembatasan. Tidak halal darah kaum muslimin kecuali dengan tiga hal. Yaitu orang yang sudah menikah berzina, seorang membunuh jiwa orang lain, yang ketiga orang yang murtad. Jadi bukan pembatasan sebab ada juga beberapa riwayat yang lain Nabi juga <clears throat> menyuruh untuk membunuh. Seperti apa? Seperti seorang yang melakukan liwat, melakukan homoseks, sodomi. Kalau dia melakukan, maka diperintahkan untuk dibunuh. Man tumuh ya'malu amala qawmi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula Apabila kalian mendapati orang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, sodomi, maka bunuhlah pelakunya dan bunuh juga objeknya yang dilakukan. Ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Jarud dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwal Ghalil fi takhrij ahadits man sabil Jadi akhwan fi din, azakumullah, ini berkaitan tentang <clears throat> masalah darah yang kita harus hati-hati dan jangan gampang terpancing. Sebab syaitan berusaha bagaimana mengadu domba. Syaitan berusaha bagaimana supaya manusia ini bermusuhan. Syaitan berusaha bagaimana manusia ini menumpahkan darah. Darah muslim dengan muslim lainnya ini mulia di sisi Allah dan tidak boleh tumpahkan dan Nabi sudah ingatkan, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim bersabda, "La tarji'u ba'di kuffara." Jangan kalian kembali kafir sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Dan kita ingat bahwa pembunuhan ini dosanya bukan dosa kecil akbarul kabair nabi menyebutkan dengan dosa besar yang paling besar dan orang yang membunuh seorang muslim dia sudah masuk ke dalam kekufuran Arti Nabi menyebutkan dengan kita lu kufur, memerangi kufur. Dan ini dibagi oleh para ulama. Dan ini sudah kita bahas. Tidak langsung dikatakan orangnya kafir, tidak. Tapi dia berbuat dosa besar, yang paling besar. Kemudian juga dia sempit hidupnya. Kemudian dibayang-bayangi dengan ketakutan. Kemudian di hari kiamat dia akan disiksa dengan sebab dosanya itu. Dan dia akan dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena itu ikhwan fiddin, azakumullah, kita jaga dan hati-hati. Jangan karena masalah yang kecil, masalah perbedaan paham, masalah tanah, masalah perdagangan, masalah yang lainnya. Kadang-kadang juga masalah warisan antara saudara dengan saudara itu itu saling membunuh. Islam ini menjaga betul-betul darah. Dan agama Islam agama rahmat kasih sayang. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya harus saling sayang menyayangi, bukan membunuh. Saling sayang menyayangi. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu harus saling sayang menyayangi. Nabi memberikan keumaman mukmin dengan mukmin lainnya, al-mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Dan beliau syabbaka baina asabi'ihi. Beliau merekatkan jari jemarinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi juga bersabda, "Masalul mukminin fi tawadihim وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit. Dengan tidak bisa tidur dan demam. Lihat Bukhari Muslim dan Ahmad dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ikhwanuddin, azakumullah. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Kita harus saling menyayangi mukmin dengan mukmin lainnya. Gak boleh menumpahkan darah. Bahkan seseorang yang dia membawa pedang atau dibawa pisau disuruh untuk menutup, disarungkan pisaunya, disarungkan pedangnya. Bahkan nggak boleh membawa dengan menghunus tidak boleh dalam Islam Begitu juga orang membawa panah, dia harus tutup. Khawatir apa? Tergores seorang muslim. Khawatir kena seorang muslim. Jadi nggak boleh seorang muslim itu membawa senjata, memperlihatkan kepada muslim lainnya nggak boleh. Atau mengancam dengan senjata tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti orang Islam dengan pisau, dengan pedang, dengan senjata tidak boleh. Sebab nanti khawatirnya setan menggoda dia, kemudian dia sampai menumpahkan darah yang dosanya dosa besar yang paling besar. Karena itu seorang muslim dengan muslim lainnya yang bertemu membunuh dua-duanya neraka. Kata Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Qila ya Rasulullah, "Hadzal qatil fama balul maqtul?" Qala sallallahu innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi SAW, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya neraka. Orang muslim, dua orang muslim bertemu bawa-bawa pedang, dua-duanya bawa pedang, bawa perisai, bawa pedang, bawa samurai, atau bawa golok ya dia bawa tombak dia bawa golok atau dibawa samurai kemudian dia saling membunuh kata Nabi fal qatil wal maktul finnar yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya neraka ada yang bertanya Rasulullah ini yang yang membunuh bagaimana dengan yang dibunuh kalau yang membunuh masuk neraka Wajar. Sekarang yang dibunuh kenapa? Kok juga masuk neraka? Jawab Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena dia juga ingin untuk membunuh saudaranya. Jadi sudah terjadi dua-duanya bawa pedang, dua-duanya bawa golok, dua-duanya bawa samurai, dua-duanya bawa pisau yang memang ingin membunuh. Maka kata Nabi dua-duanya berada di neraka. Ikhwan Fiddin, Azakumullah. Ini hati-hati. Dan kita betul-betul ingatkan saudara kita kaum muslimin agar jangan sampai mereka ini gampang sekali untuk mengancam seorang muslim dengan pedang atau dengan pisau atau dengan ancaman bunuh. Kadang-kadang ada masalah kecil Dia mengatakan nanti saya bunuh kamu atau kamu dalam hak darah kamu halal atau yang lain nggak boleh dalam Islam dan kalimat itu nggak boleh diucapkan kalimat itu nggak boleh diucapkan karena berat hukumannya nanti di akhirat di dunia dia akan berat dan juga di akhirat pun akan berat jadi aku fiddin azakumullah tadi sudah saya jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang terbunuh itu nanti di hari kiamat kepalanya itu berlumuran dengan darah. Kemudian dia tanya, "Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia bunuh saya?" Maka Allah akan mengatakan kepada yang membunuh, "Engkau rugi." Kemudian bawa dia ke dalam neraka. Dimasukkan dalam neraka. <clears throat> Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan juga Mu'jamul Awsat. Jadi ikhwan din, azakumullah, betul-betul Al-Qur'an, sunnah ini menjaga darah seorang muslim dan tidak boleh membunuh seorang muslim dengan muslim lainnya. Hatta di dalam peperangan kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam peperangan boleh kita boleh membunuh orang kafir dan diperintahkan terjadi peperangan muslim dengan kafirin. Tapi ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Pasti dia menjadi muslim, nggak boleh dibunuh. Dan Nabi menegur dengan keras kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika dia membunuh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kita harus hati-hati. Sebab Nabi mengatakan Bagaimana engkau bunuh sudah dia mengucapkan kalimat la ilallah. Fakaifa tasna bila ilallah idza ja'at yaumul qiyamah. Bagaimana dengan la ilallah apabila datang pada hari kiamat? Sampai Usama mengatakan Rasulullah, istighfirli. Tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosaku. Nabi menjawab, "Wa kaifa tasna' bila ilallah idza ja'at yaumul qiyamah?" Bagaimana dengan kalimat la ilallah apabila datang pada hari kiamat? Dan itu yang diulang-ulang Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan kehormatan darah kaum muslimin yang kita wajib berhati-hati dan nggak boleh kita mengancam seorang muslim dengan bunuh atau yang lainnya dan masalah kisah pun berkaitan dengan ulil amri dan jangan menganggap remeh masalah darah sekarang ini sudah terlalu murah darah kaum muslimin murah sekali dan ada masalah kecil saja kecil sudah ingin membunuh mengancam bunuh mengalahkan darah dan yang lainnya dan ini berat hukumannya hukumannya berat di dunia dan juga di akhirat Sampai Allah tidak mau menerima taubat orang yang bunuh seorang mukmin. Artinya ini ancaman, ancaman berat bagi orang yang membunuh itu dia untuk diterima taubatnya disebabkan karena dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Kalau dia sungguh-sungguh untuk taubat maka seperti yang saya sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 Allah menerima taubat dengan syarat dia dia betul-betul tobat dengan tobat yang ikhlas, dia beriman, beramal saleh, itu bisa diampunkan oleh Allah. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Yang kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada al yang telah menyampaikan uh, sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan tingginya nilai darah seorang muslim dan kewajiban bagi kita setiap muslim untuk menjaga darah uh, saudara kita. Ikhwatal selama azanillah ayakum. Berikut kami akan uh, buka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya sesuai dengan tema tentunya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543 dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon ada Abu Azkia di Tambun Bekasi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Uh, ya. Uh, begini Ustaz. Bagaimana hukum seseorang yang naik kendaraan ngebut-ngebutan kemudian nabrak seseorang dan orang tersebut meninggal dunia di tempat. Apakah juga termasuk membunuh orang tersebut? dan bagaimana hukum ngebut-ngebutan di jalan raya itu sendiri Ustaz. Gitu aja Ustaz, syukran kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. masalah membunuh, itu ada membunuh dengan sengaja. Ada membunuh dengan tidak sengaja. Nah. Seperti tadi ceritakan bahwa e, nabrak seorang menabrak seorang yang jelas orang menabrak itu bukan sengaja dia tidak sengaja kalau tidak sengaja disebutkan di dalam Al-Quran nanti antum bisa lihat di surah An-Nisa ayat 92 kalau tadi saya sebutkan ayat 93 wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan jahannam orang bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam itu di ayat 93 ya 92 nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru qabati mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena salah, tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tidak sengaja maka dia harus memerdekakan seorang hamba yang beriman dan dia membayar diat tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali kalau keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran itu. Jadi Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 92. Jadi ada pembunuhan yang tidak sengaja, ya, jelas dia tidak sengaja. Hmm. Seperti umpamanya dia melempar burung umpamanya, kemudian kena orang, mati orang itu. So, dia menembak burung kemudian terkena orang. Ya nggak sengaja, nggak sengaja. Hmm. Maka yang seperti ini dalam Al-Qur'an disebutkan dengan dia harus memberikan seorang hamba kemudian membayar diat kepada keluarganya. Nah. Ya. Tapi bisa e, tambahan dari penanya tadi berkaitan dengan hukum ngebut-ngebutan itu sendiri yang akan e, secara otomatis mengancam diri sendiri, keselamatan diri sendiri dan juga pengendara yang lainnya, Ustaz. Dan dikhawatirkan banyak rambu-rambu lalu lintas yang akan dilanggar juga. Ya. Bagaimana Ustaz hukumnya? Ya, hmm. artinya soal masalah kebut-kebutan nggak dibenarkan nah, karena hmm. yang pertama perbuatan itu eh, perbuatan yang sia-sia. Nah. Yang kedua dia mengganggu kaum muslimin. Yang ketiga dia menjerumuskan diri kepada kepada kecelakaan. Hmm. Sedangkan Allah melarang kita menjeburkan diri dalam kecelakaan. Dan gangguan banyak kepada orang lain, kepada pengendara yang lain, dan yang lainnya lah. Nah. juga kampur-kampur hmm. nah. lintas dan segala macam. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz dan berikut dari penanya yang kedua dari uh, pendengar kita, kita angkat saja. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa, Mbak? Dari mana? dengan Pak Waryadi di Bekasi. Silakan Pak Waryadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kaitannya antara membunuh dengan hukum fitnah? Di dalam Al-Qur'an disebutkan hmm. fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, sekarang hmm. sudah banyak fitnah-fitnah yang dilakukan oleh baik antara sesama muslim atau mukmin. Hmm. Bagaimana hukumnya di mana akibat daripada fitnah itu Nah. Banyak orang-orang mukmin terutama orang-orang salafi yang dikucilkan akibat dari suatu fitnah-fitnah hmm. yang tidak baik. begitu ya, hukum? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat itu yaitu maksudnya syirik. Jadi ada fitnah itu menimbulkan kekacauan, mengusir, merampas harta, menyakiti, mengganggu dan yang lainnya. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah di ayat 217 wal fitnatu akbaru min qatl wal fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu maksudnya berkaitan dengan kufur jadi fitnah syirik dan kufur itu itu lebih kejam daripada pembunuhan kemudian setelah itu nanti fitnah ada lagi dengan makna yang lain fitnah dengan makna menindas menganiaya mengadu domba dan segala macam yang disebutkan oleh oleh para ulama tentang masalah ini jadi eh, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ketika kita mendakwakan dakwah yang hak, ya jelas fitnah itu ada. Artinya orang yang tidak suka, orang kemudian eh, menjelek jelekkan nama kita dan segala macam, itu wajar. Dalam dakwah itu ada tantangan, itu wajar. Setiap nabi dan rasul yang diutus Allah ke muka bumi itu juga mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian mereka difitnah dengan umatnya. Karena itu kewajiban kita dalam hal ini ibadah kepada Allah dengan sabar. Kita harus sabar. Ya ahlul bid'ah, ahlul syirik itu nggak senang dengan menyebarnya dakwah yang hak, dakwah ahlus sunnah, dakwah salaf. Mereka nggak senang. Yang lebih nggak senang lagi siapa? Syaitan. Syaitan nggak senang dengan tersebarnya dakwah salaf ini. Nah kewajiban kita ya sabar kalau kita difitnah atau diadu domba atau kita dikucilkan atau kita dianiaya ini semua masuk dalam fitnah dan kita harus sabar dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka maka di antara doa Nabi SAW Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da itu kita baca doa itu jadi kita berlindung kepada Allah SWT dari berbagai macam kesulitan, itu fitnah dan yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Agar kita dilindungi dari berbagai macam malapetaka, diselamatkan dari bencana, dari kehinaan, dari fitnah dan yang lainnya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung dari susahnya bala. Wa daraki syaqa, hinanya kesengsaraan wasuil qada, keburukan qada, wa syamatatil ada dan kegembiraan para musuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini eh, doa-doa ini bisa dilihat di buku doa dan wirid. Hmm. Jadi kita harus sabar. Hmm. Dan memang ikhwan azakumullah fitnah itu setiap orang itu mesti ada fitnahnya. Ada yang difitnah dengan istrinya, fitnah dengan suaminya, fitnah dengan anaknya, fitnah dengan orang tuanya, fitnah dengan tetangga, fitnah dengan kaum muslimin, fitnah dengan ahlul bid'ah dan segala macam. Itu wajar. Maka disuruh kita untuk untuk sabar. Antara manusia dengan manusia ini ada fitnah. Yang Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain sebagai fitnah. Apakah kalian sabar? Dan Allah itu sangat melihat. Allah Maha melihat tentang apa yang kalian lakukan. Iya. Berikut dari uh, saudara Yudika di Pasuruan yang bertanya Ustaz. Tadi dijelaskan bahwasannya apabila dua orang muslim yang saling membunuh maka kedua-duanya masuk ke neraka. Pertanyaan bagaimanakah hukumnya bila seorang muslim yang saling membunuh salah satu yang terbunuh kemudian yang membunuh bertaubat Ustaz? Apakah Allah Subhanahu wa taala ampuni atau uh, masih tetap akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka? Tentang masalah pembunuhan saya sebutkan ada tiga hak. Jadi ada hak Allah, yang kemudian ada hak yang terbunuh, dan yang ketiga ada hak wali si korban. Nah, dia bertobat kepada Allah ya satu hak. Dia tobat satu hak, itu hak Allah. Kemudian yang kedua hak yang terbunuh. Itu ada hak yang kalau umpamanya dia dikisos nah dia ter, nanti tergantung kepada nanti di akhirat nanti kan Allah menyebutkan Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki selain itu jadi bagi selain yang nah. eh, syirik maka Allah akan mengampuni nanti pada hari kiamat Ya. Kalau dia bertobat kepada Allah SWT, ya dilihat nanti di hari kiamat. Kalau betul dengan tobat-tobat ikhlas, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, dengan tobat yang benar, maka Allah akan ampuni. Ya. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70 illa man taba. Allah ya. menyebutkan dengan yang taubat. Kalau tobat betul-betul tobat akan diampuni Allah oleh Allah SWT Wallahu nah, Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz Berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali Ada Bapak Juanda di Ciputat Halo Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ustaz Bapak, saya mau menanyakan begini Ini kan akhir-akhir ini eh, di Indonesia ini banyak kejadian yang aneh-aneh gitu ya Terutama dengan khususnya teroris Saya mau menanyakan teroris dengan koruptor itu jahatan mana gitu Pak? Kalau dihitung dari segi agama gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juanda. Silakan Ustaz. Ada pembahasan ya. terhadap hal ini. Ya soal teroris jelas dia lebih jahat karena berkaitan dengan masalah darah. Kaitannya dengan masalah darah. Ya korupsi juga satu kejahatan. Tapi teroris ini ya jelas kejahatan membunuh darah. Bukan hanya satu yang dibunuh puluhan orang satu darah saja kata Nabi lebih ringan hancurnya dunia dan seisinya daripada terbunuh seorang muslim ya korupsi juga juga dosa besar karena dia mengambil hak kaum muslimin dan mengambil uang negara dan segala macam Allah alam Taib. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543 dan sudah ada penelpon yang sudah masuk kami angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari mana? Silakan. Ini dari Bapak Abu Bakar, Pak, di Sunter, Pak. Silakan Pak Abu Bakar. Ini di di luar tema, Pak. Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanyakan di surat Al-Isra Ustaz. Uh, di ayat 79 nah. yang artinya aja Ustaz. Dan pada sebagian malam hari Ah, bersolatlah tahajudlah kepada kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang dimasuk ke tempat yang terpuji itu yang bagaimana Pak Ustaz? Mohon iya. penjelasannya. Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu disunahkan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 dan sebagian malam, "Dalam kamu lakukan tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu tempat yang terpuji." Ini berkaitan maqam mahmuda berkaitan dengan Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan maqam mahmuda yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar nanti di mauqif di hari kiamat Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad yaitu syafaat yang besar yang pada saat itu semua manusia membutuhkan agar segera diselesaikan urusannya karena mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun juga laki dan perempuan dan matahari kurang lebih satu mil dan panasnya luar biasa kemudian nabi-nabi umat ini datang kepada nabi-nabi ulul azmi minar rasul agar memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan semuanya menolak karena mereka pernah berbuat salah kemudian semua datang kepada eh, kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah sujud kepada Allah SWT kemudian sujud yang lama kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, syafi' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, akan diberikan permintaanmu. Berikanlah syafaat, maka Allah akan memberikan syafaat. Ini yang dikatakan syafaatul uzma. Itu yang kita baca hmm. seperti yang kita baca setiap hari, setiap selesai salat Eh, setiap mendengar azan setiap kita mendengar azan kita jawab dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta Itu yang kita baca. Nah. Yang sahih hadisnya riwayat Muslim. Ya. Baik, jazakallah khairan atas jawaban satu Ustaz. Nah, satu lagi terakhir dari Bapak Salwa di Rawabuaya, Cengkareng yang bertanya, Ustaz, barakallahu fikum, sering kita dengar di tengah masyarakat ada pencuri yang mencuri barang-barang ataupun kendaraan yang kemudian dibunuh rame-rame oleh e, masyarakat, Ustaz. Bagaimana kehukum dari e, pembunuhan seperti ini dan bagaimana nasihat yang terbaik untuk masyarakat kita? Jazakallah khairan. Ustaz. Ya, masalah darah sudah saya jelaskan panjang lebar tadi tidak boleh dan masalah pencurian hukumannya bukan bunuh pencurian ini ya potong tangan yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah was-sariqu faqta'u aydiyahum jazaa bima kasabana kalan artinya oh, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu dipotong tangannya sampai pergelangan jadi orang yang laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri ini dipotong tangannya dengan sebab apa yang dia lakukan sebagai balasan dari apa yang dia lakukan sebagai siksaan dari Allah jadi Allah berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal Allah wallahu azizun hakim dalam surah Al-Maidah ayat 38 laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi nggak dibenarkan dalam Islam untuk membunuh, tidak boleh. Jadi perbuatan masyarakat ini nggak dibenarkan dan juga tidak adil perbuatan itu. Orang maling sendal dipukul sampai hancur kepalanya. Orang maling sepeda dipukul sampai hancur kepalanya. Ini nggak dibenarkan syariat. Ya dia diberikan hukuman dibawa ke pihak yang berwajib. Hmm. Diberikan hukuman, tapi bukan kita menghukumi sendiri. Sekarang banyak masyarakat menghukumi sendiri, menjadi hakim sendiri. Nah. dibenarkan dalam Islam. Nah. Nah. Itu semua diserahkan kepada waliul amr. Atau di zaman Nabi, ketika ada orang mencuri, itu dipegang mencuri kemudian diserahkan kepada Rasulullah diberikan hukuman dan dilihat kadarnya pencuriannya bagaimana. Apakah sudah sampai untuk dipotong tangannya atau belum? Jadi main hakim sendiri bertindak sendiri dalam Islam tidak dibenarkan. Dan ini dosanya bukan dosa kecil, dosa besar sampai membunuh orang ini nggak dibolehkan. Bahkan disebutkan kalau seorang muslim membunuh seorang muslim, semuanya artinya seorang atau satu masyarakat membunuh seorang muslim, semuanya maka Allah akan ancam mereka untuk dimasukkan dalam neraka. Dan tadi hadisnya sudah sudah saya sampaikan. Ya, ya saya pikir itu aja. Nah, semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan ini sebagai peringatan untuk diri saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat agar berhati-hati berkaitan dengan masalah darah, tidak boleh mengancam, tidak boleh menumpahkan darah atau membawa pisau aja nggak dibenarkan dengan dihunus kepada seorang muslim tidak boleh karena itu kita harus hati-hati dan apapun keributan yang terjadi jangan sekali-kali e, mempunyai keinginan untuk menumpahkan darah karena setan berusaha bagaimana supaya orang menumpahkan darah karena pertama kali setan menggoda anak Adam yaitu anaknya Nabi Adam pertama kali pertama kali pertumbuhan darah itu terjadi pada anaknya Nabi Adam, dua anak Nabi Adam yang kemudian yang satu membunuh yang lain, yang setiap orang yang membunuh sesudahnya maka anak Nabi Adam itu mendapatkan dosanya karena dia yang pertama kali membuat uh, sunnah yang jelek yaitu membunuh seperti yang disebutkan <clears throat> oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'idah fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin Allah berfirman maka nafsu saudaranya itu mendorongnya untuk membunuh saudaranya kemudian dia pun benar-benar membunuhnya maka jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi dan dia menyesal karena itu disebutkan orang yang membunuh jiwa seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa manusia yaitu saja Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada yang belum sempat terjawab, saya mohon maaf. Itu yang bisa saya jawab dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktunya dan menyampaikan pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dari pembahasan tingginya nilai darah seorang muslim dan kewajiban bagi kita untuk menjaga darah saudara kita sesama muslim yang semoga bermanfaat apa yang telah beliau sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, penjagaan untuk Al Ustaz dan keluarga beliau. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.